Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita masih berada pada pembahasan adabul alim wal muta'allim. Adabnya seorang pengajar dan juga orang yang belajar. Nah, barakallahu fikum tafadhal. Nah, kemarin sudah kita baca pertama adalah hendaknya mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini umum untuk pengajar maupun yang belajar ikhlas. Ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang belajar untuk mencari gelar, titel, dukungan, sanjungan jangan. Atau orang mengajar jangan cuma mencari apa kemarin? Fulus. Paham ya? Mencari fulus, eh, mencari apa? Uang, amplop, bukan itu. Itu semua tujuan-tujuan yang di luar apa? Yang di luar keikhlasan. Allahumma musta'an. Kita lihat yang kedua. Nah, barakallahu fikum kemarin bacanya yang hadis itu sudah kami cek. Lam yajid arfa. Arfa itu maknanya ada rih. Nah, lam yajid arfal jannah. barang siapa yang mempelajari ilmu tidak lain karena tujuannya untuk mendapatkan bagian dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Niscaya dia tidak akan menjumpai baunya surga di hari kiamat. Ngeri sekali. Jadi kalau belajar itu upayakan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, Al-amal bima alim. Ini juga umum. Yang kedua, termasuk adab yang mustarokah, adab yang diperuntukkan untuk muta'alim orang yang belajar wal alim orang yang mengajarkan yang sama-sama dibutuhkan dan sama-sama wajib memilikinya al amalu bima alim mengamalkan dengan apa yang dia ketahui faman amila bima alima maka barang siapa yang mengerjakan dengan apa yang dia ketahui nah barakallahu fikum warasahullahu ilmama lam ya'lam Nisaya Allah taala apa akan memberikan warisan kepadanya suatu perkara yang dia tidak mengetahuinya. Paham ya? Karena termasuk warisan yang paling berharga yang dibagi-bagikan di masjid atau ma'at ahlu wal jamaah atau markis-markis ahlu sunnah. Was, eh, barakallahu fikum. Warisan apa? Ilmu. Ilmu. Bukan dinar wala dirham. Paham ya? Inna ma'syaral anbiya lam yuwarzu dinaran wala dirhama. Paham ya? Nah, sesungguhnya segenap para nabi mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Wa innal ulama warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Sehingga yang dibagi-bagikan di pondok pesantren, ma'had-ma'hatan sunnah, mereka bagi-bagi warisan, kok banyak orang yang datang, itu sangat disayangkan. Mana warisannya? Enggak ada warisan. Ilmu itu warisan. Ilmu itu warisan yang maksudnya. Paham ya? Antum nah, caranya enggak ada, harta, uang itu enggak ada. Paham ya? Ilmu itu warisannya. Nah barakallahu fikum faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut itu ilmu, sungguh dia telah mengambil dengan bagian besar. Ini penting sekali. Mengamalkan dengan apa yang dia ketahui. Ini termasuk syarat orang alim dikatakan alim. Karena orang alim senantiasa dikatakan jahil sampai dia mau mengamalkan apa? ilmunya. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, "La yazalul alimu La yazalul alimu Awa. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Fudhal Iyad rahimahullah mengatakan, "Naam, wa la yazalu al-'alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmi, ilmi fa idza 'amila bihi sara 'aliman." Senantiasa orang yang berilmu itu dikatakan bodoh, hatta ya'mala bi'ilmi. ilmi. Sampai dia mau mengamalkan dengan ilmunya. faida idza amila bihi apabila dia mengamalkan ilmunya tersebut soro aliman, baru dia dikatakan orang yang berilmu. Jadi jangan sampai kita melihat wah ilmunya banyak sekali, masya Allah belajar di enam Jamiah Islamiyah sebuah gelarnya MST, LC, tapi dia nggak mengamalkan sama saja. Hati-hati para fikum. Antum jangan tertarik bujukan-bujukan rayuan-rayuan. Yuk belajar ke Jamiah Islamiyah yuk. Dapat apa? LC nanti kita di sana juga dapat bulanan katanya. Eh, digaji di sana, digaji. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Pulang membolehkan berdakwah dengan televisi, membolehkan dakwah dengan proposal, eh, membolehkan dakwah dengan apa? Barakallahu fikum intikhabat pemilu. Allahumma musta'an. Jangan barakallahu fikum. Upayakan dalam belajar itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Digaji enggak digaji, dapat uang ataukah enggak, yang penting dapat apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk sungguh Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi mereka petunjuk dan Allah telah datangkan kepada mereka ketakwaannya ketakwaan mereka Masya Allah hati-hati barakallahu fikum ilmu jangan ditinggalkan diamalkan wa man tarakal amal bima alim dan barang siapa yang meninggalkan amalan terhadap apa yang dia ilmui Ausaka an an anna barakallahu fikum an yuslibhumullah ma'alim. ha, ya, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala Pak mencabut dari orang tersebut apa yang dia ketahui. Paham ya? Nah, barakallahu fikum meniadakan, menghilangkan, mencabut dari orang tersebut apa yang dia ketahui kalau tidak mengamalkan. Jadi ilmu diamalkan barakallahu fikum. Walaupun sedikit diamalkan. ha, ya, jangan kita cuman nampak pandai-pandai mengumpulkan tapi tidak mau mengamalkan. Dan ketika nanti suatu saat antum menjadi ustadz atau guru mengajarkan ilmu, jangan bakhil, jangan pelit. Ilmu yang antum miliki keluarkan semuanya. Paham ya? Perkara nanti muridnya lebih pintar dari gurunya enggak masalah. Paham ya? Itu bukan perkara aib. Bukan perkara apa? Aib. Eh, bukan perkara cacat. Ya, perkara yang bisa dikatakan keutamaan tersendiri yang Allah Taala berikan pada hambanya. Terkadang sebagian ustadz gitu, enggak mau menyampaikan semuanya, ya, eh, ngasih dikit-dikit. Paham ya? Yang ini bagaimana Ustaz? Eh, nanti, nanti. Nanti pun nggak dikasih tahu juga. Allah musta'an. Tapi luas saja. Sampaikan yang dia miliki berupa ilmu yang ada, insya Allah barakah minallah. Barakah dari Allah Subhanahu taala. Karena terkadang yang mungkin anda saksikan, para ulama terdahulu pun terkadang murid dengan gurunya yang namanya ketika bertemu di awal mula, berikutnya nggak bertemu lagi, ternyata muridnya lebih unggul dari gurunya. Ada nggak seperti itu? Banyak. Namun oleh karena itu jangan nanti merasa heran atau bingung kok muridku lebih pinter ya. Ya biarin. Keutamaan tersendiri yang Allah Taala berikan ke kepadanya gitu loh. Enggak perlu khawatir antum. Sampaikan apa yang antum miliki berupa Al-Qur'an wa sunnah. Naam. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fabima naqbihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna kulubahum qasiyah yuharrafuna yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. wa nasu mimma dhukiru bih." maka dengan sebab apa yang na'am barakallahu fikum kami tunaikan perjanjian untuk mereka. Nah, tapi mereka malah mengingkari. Nah, atau istilahnya na'am barakallahu fikum tidak memenuhi perjanjian yang telah dijanjikan. Kami melaknat mereka dan kami jadikan hati-hati mereka kawasiyah Apa kawasiyah? Keras. Kalau hati tidak keras itu ngeri sekali barakallahu fikum. Akhirnya apa? al kalima an mawadhihi mereka mengubah kalam dari tempat asalnya. Maksudnya apa? mengubah makna dari dohir lafadznya tanpa dalil. nah barakallahu fiikum. Awa. Mahu salah ya? Ayo na'am. Wa nasu hadzan mimma dzukiru dan mereka melupakan bagian nah dari apa yang sudah diberikan peringatan dengannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fiikum. Jadi ilmu yang diamal ilmu yang dipelajari, ilmu yang dimiliki diamalkan. Jangan justru nam cuma ditimbun saja, diamalkan. Walaupun seberat apapun Sepahit apapun yang namanya orang nah kalau fikum di dalam mencari ilmu memang seperti itu. Mohon insyaallah ya. Al-Imam Syu'bah bin Hajjat Abu Abu Bustan Amirul Mukminin hadis. Beliau saja sampai mengatakan apa? Mengatakan man talabal hadis apa? Aflas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis bangkrut. Antum datang dari Makassar ke sini butuh biaya enggak? Hah? Bangkrut enggak kira-kira? Secara dunianya bangkrut, habis uangnya. Tapi di akhirat, masya Allah, insya Allah balasannya lebih besar. Paham ya? Walaupun mengeluarkan banyak harta, di akhirat balasan lebih besar. Nah, maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum sabar. Nah, terkadang ada percikan-percikan ya, sabar. Nah, dalam apa? Dalam belasan seperti itu. Ada di antaranya Nam Al-Imam a'mas rahimahullah taala ketika di majelisnya terkadang orang yang mencari ilmu di sekelilingnya mungkin bagian kirinya atau kanannya itu ya kisahnya tahu antum. Nah, terkadang beliau suka meludah. Ya, yang sebelahnya pun kenal ludahnya pun dia sabar karena dapat mendapatkan hadis demi mendapatkan hadis. Paham ya? Dan dia tetap milih di situ tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena dalam rangka mendapatkan apa? Hadis. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ini sekedar apa? Sekedar na'am barakallahu fikum kita semuanya butuh kesabaran dalam mencari ilmu dan perlu mengamalkannya. Na'am. Ingat-ingat ya man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis maka dia dikatakan bangkrut. Bi'tu tasta ummi Aku menjual panci ibuku dengan harga berapa? Bisabati dananir dengan tujuh dinar. Paham ya? Menjual panci ibunya Syu'bah bin Hajjaj bayangkan. Abu Bustam, tapi beliau dapat gelar yang besar. Apa gelarnya? Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Enggak sembarangan yang dijual panci ibunya. Paham ya? Nah, maksudnya itu butuh perjuangan. Eh, datang jauh perlu bensin, kita beli bensin. Paham ya? Terkadang orang jauh misalkan ya, eh, dari Makassar atau dari mana, naam ke Jawa, jual rumahnya, eh, jual tanahnya dalam rangka untuk mendekat ke pondok misalkan, itu perkara yang lumrah. Paham ya? Bangkrut di dunia saja, di akhirat insyaallah Bismillah surga balasannya. Yang ketiga, atakhalluqu takhalluqu Naam bil akhlaqil fadilah, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini penting sekali. Seorang santri, murid, guru, ustadz harus memiliki akhlak-akhlak yang mulia ini. Nah, jangan sampai murid dan santrinya sama-sama bengis. Bengis itu sudah lewat nggak salam, merengut misalkan. Jangan sampai. Paham ya? Kalau cuma terkadang marah sesaat itu nggak masalah. Setelah itu senyum lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi kalau wajahnya sudah merengut, salam nggak mau, nah, nyapa pun nggak mau, itu hindari. Itu termasuk akhlak yang tidak bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat At-takhalluqu bil akhlaqil fadilah. Berakhlak dengan akhlak akhlak yang mulia. Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu liutami mamakarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini umum ini. Santri, guru, murid sama saja. Harus punya akhlak yang mulia ini. Nah, minal waqar. Apa waqar itu? Tawadhu, merendahkan diri. Nah, tidak sombong. Ya, sombong di sini bukan yang pakaian bagus Eh, sandalnya bagus, bajunya bagus, penampilannya bagus, rapi, itu bukan sombong. Sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jangan sampai salah paham itu ya. Ya Rasulullah, inna rajula yuhib an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Apa kata Rasulullah? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ini keliru ya. Nah, artinya apa ya Rasulullah? Ini orang ini senang kalau sandalnya bagus. Senang pula kalau pakainya bagus. Akhirnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah tertentu indah dan menyukai keindahan. Apa itu sombong berarti? Al-kibru batarul haqqi wa Hamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mahum insyaallah ya. Jadi jangan memiliki sifat sombong ini. Mau santri, guru, murid sama saja. Nah, karena sering kita jumpai seperti itu biasanya kalau orang sudah jadi, jadi guru, ustadz itu dia merasa hebat dan merasa tinggi sehingga santrinya diremehkan. Itu ada seperti itu. Jadi kalau santri yang ingatkan ustadz ini keliru, ustadz Kok kamu sok pinter? Kamu baru belajar kemarin sore dan ingatkan ustadznya Ini ustadz walaupun bacanya keliru, walaupun fa'il dibaca maf'ul b punya hujah katanya. Allah <laughs> Jadi dia membela membela kesalahan dengan di atas kesalahan lagi. ya? fa'il dibaca maf'ul b katanya punya hujahnya. Paham ya? Nah, karena apa? Untuk menangkan tadi itu. Jangan. Keliru-keliru. Jazakallah khairan Allah barik fiik. Mana yang keliru yang ahsantum barakallahu fiikum. Itu perlu kita tanamkan agar apa kita ini tidak memiliki jiwa ta'assub fanatik, asabiyah. Karena kalau sudah fanatik, apa apa kemarin anazza walau tarat. Tetap kambing walaupun terbang. Paham ya? Kalau fanatik seperti itu, itu walaupun terbang tetap kambing, harus itu bukan kambing, kambing. Kalau kau terbang, walaupun terbang tetap kambing. Fanatik asabiyah hati-hati. Nah, Allah musta'an. Itu dihindari ya. Kita lihat di sini wa husna barakallahu fikum wa husnis samt dan juga memiliki apa? Memiliki nam pandangan. Jadi pandangan ini maksudnya pemandangan wajahnya itu berseri-seri, menampakkan nam barakallahu fikum wajah yang berseri-seri. Terkadang senyum, paham ya? Terkadang menyapa, walaupun terkadang merengut sesaat itu enggak masalah, tapi jangan terus-menerus. Paham ya? Jangan terus-menerus. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kemudian apa? Na'am walaynil janib Naam, atau walinil janib dan juga memiliki sisi yang lembut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum suka menasihati, mengarahkan, kemudian memperingatkan, kalau keliru diluruskan, paham ya? Seperti itu. Ini termasuk menunjukkan bahasanya lembut hatinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian apa? Wa batlil ma'ruf dan mencurahkan kebaikan, terkadang ngasih uang kalau ada Paham ya? Terkadang belikan makanan kalau ada. Paham ya? Terkadang nah kalau fikum santri pun juga seperti itu dengan ustadznya, ustadz dengan santrinya. Ini akan menunjukkan apa? Nanti akan mempererat persaudaraan dan juga apa? ukhuwah. Tapi kalau ustadz sudah jaga jarak, oh, Assalamualaikum. Iya. Nah, misalkan nggak mau ngobrol dengan santrinya sama sekali itu kalau menurut anak keliru. Paham ya? Nah, kenapa keliru? Karena nanti komunikasinya kurang. Akhirnya mendidik santri itu takut terus gitu loh. Paham ya? Karena takut itu ustaznya keliru pun tetap dibela. Ini tetap ustazku walaupun keliru tetap ustazku. Paham ya? Memang ustazmu tapi keliru, kalau keliru diluruskan. Apa maksudnya ya? Ini bagus sekali ini. Wa badul ma'ruf wa ihtimna'an barakallahu fikum wa ihtimalil adza. Mencurahkan kebaikan dan juga menghilangkan halangan atau rintangan. Wa ghadzalik minal akhlaq allati yuhmat 'alaiha, na'am yuhmat 'alaiha syar'an aw 'urfan saliman. Dan yang selain itu berupa akhlak-akhlak yang dipuji secara syariat atau secara tradisi adat. Nah, barakallahu fikum dengan pujian yang bagus. Maksudnya bagaimana akhlak yang penting harus kita miliki. Jangan andalannya yang penting kan manhajnya lurus, akidahnya lurus katanya. Lah akhlak bagaimana akhlak nanti? Keliru nggak itu? Keliru. Orang itu kalau paham, semakin lurus manhajnya, semakin bagus bagus akidahnya, semakin bagus pula apa? akhlak dan adabnya. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kalau di pondok belum terasa, tapi terkadang di luar sana, di luar sana masih di masyarakat, orang awam itu butuh. Butuh ya. Antum lewat misalkan beler blair motornya. Nah, ya? Ini orang santri mana nih? Santri itu sana pondok sana. Jelek. Paham ya? Tapi antum santai, tenang. Assalamualaikum, suka menyapa. Itu bagus sekali. Hukum globalnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Yang terakhir nomor 4 ini istinabul akhlak as-safilah menghindarkan akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Jadi antum para talabatul ilm umum sifatnya mau para santri maupun ustadz menghindari akhlak-akhlak yang jelek dan rendah dan hina. Contohnya apa? Contohnya ustadz suka nipu santrinya misalkan. Atau, atau santri malah nipu ustadznya misalkan. Paham ya? Nah, atau santri misalkan bikin makar. Nah, bikin jebakan biar ustadznya jatuh terlep, kepleset misalkan. Itu semua dihindari. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena akhlak yang jelek seperti itu jelek sekali. Nah, ini umumnya sifatnya ya mau guru atau santri atau ustaz sama saja. Jadi jangan sampai ada yang seperti itu, suka menipu, berbohong, nah, bikin makar. Nah, barakallahu fikum. Nah, memutarbalikkan fakta hindari. Kita lihat. Minal fuhsh seperti perbuatan keji, wasab ejekan, wal adza nah barakallahu mengganggu, ejekan hindari. Para talabatul ilm seringnya ya hindari ejekan seperti ini. Kamu itu bapaknya jualan cendol misalkan. Paham ya? Yang ini bilang, oh, "Bapakmu jualan matu atau kok?" Paham ya? Akhirnya debat di situ. Gara-gara masalah seperti itu, hati-hati. Ini enggak tepat seperti ini ya. Hindari. Nah, barakallahu fikum hindari. Apalagi nah barakallahu fikum kita semuanya agar memiliki akhlak yang mulia. Ini akhlak yang jelek ini. Nah, Wal nam ghildah. Ghildah itu keras. Wajahnya keras. Ha? Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Wah, merengut. Hai batako ya? Allah musta'an. Hindari seperti itu. Hindari ya. Naam Allah musta'an. Wa wal khifatul madmumah fil na'am barakallahu fikum na'am e, mantik wal hay'ah. Dan juga apa? Na'am barakallahu fikum memiliki apa? Memiliki intinya sifat tercela ya, dalam berucap ataupun dalam hay'ah hay'ah itu penampilan itu hindari semuanya barakallahu fikum na'am enggak perlu tangannya dicoret-coret paham ya enggak perlu Nah, semuanya itu perkara-perkara yang dihindari. Nah, semuanya itu harus sesuai dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu perhatikan baik-baik ya kata beliau di sini. Dan juga apa akhlak yang jelek, rendah, baik ucapan maupun hai'ah. Hai'ah itu penampilan. Ya. Kalau ahlu sunnah nggak perlu anak, ahlu sunnah tadi gaul Ustaz. Sunni gaul katanya, nggak ada. Paham ya? Ahlu sunnah, ahlu sunnah. Nah, gaulnya ya sama jubah, gamis, sirwal, sarung. Paham ya? Tasarwalu wa tasdiru Pakailah sirwal, pakailah sarung, bukan sarung toh, Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau cuma sarung saja kurang. Sarung, sirwal. Nah, barakallahu fikum itu perlu diperhatikan baik-baik. Karena sekedar meluruskan. Paham ya? Sirwal dan sarung itu yang Rasulullah sabdakan. Hukumnya sunnah enggak wajib tapi ya kita upayakan. Wa ghadzalika mimma yudam alaihi syar'an urfan saniman dan yang selain itu dari perkara-perkara yang dibenci secara syariat maupun secara urf nah barakallahu fikum dengan Eh, perbuatan tersebut. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.